Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qal mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qal nazilna fi babil wara'i fi hali ta'allumi ila an qala. Fayambagi li talibil ilm an la yatahawana bil adab wal sunan. Fa inna man tahawana bil adabi hurima sunan. Wa man tahawana bis sunani hurimal faraid. Wa man tahawana bil faraid hurimal akhirah. Wadhum gala hadha hadisan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masih membahas tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang santri supaya misi kesantriannya itu benar-benar berhasil menjadi seorang santri yang punya ilmu yang bermanfaat. Maka diantaranya adalah katanya, Fayam bagi seyogianya lah, Litalibil ilim bagi seorang santri yang mencari ilmu, An la adabi wa sunan Hendaknya dia tidak merendahkan, tidak melalaikan dengan adab sopan santun serta sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Sunnah-sunnah Nabi mengandung hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya yang semuanya itu akan kembali manfaat dan kebaikannya kepada dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Padahal yang menggali, yang mempelajari, yang berusaha mengenal dengan sopan santun yang diajarkan oleh Nabi itu adalah santri, bukan orang lain. Artinya yang paling kenal dengan sopan santun itu ya santri. Sedangkan santri itu seorang talibul ilm itu tidak akan berarti apapun kalau seumpama dia tidak mengamalkan dengan ilmunya. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Nasaih oleh Al-Habib Wahdat, al-ilmu yahtifu bil amal fa in ajaba wa illar tahal ilmu itu menuntut kepada orang yang memilikinya untuk mengamalkannya kalau dia amalkan maka cahaya daripada ilmu itu akan menetap di dalam sanubarinya tapi kalau dia tidak mengamalkannya maka dia akan pergi darinya alias cahayanya itu tidak ada lagi pada dirinya sehingga yang ada cuma jirimnya saja bendanya saja kalau sudah seperti itu yang terjadi adalah dia menjadi orang alim memang tapi alimnya itu bukan alim yang akhirah tapi alim dunia atau lebih dikenal dengan alim su alim tapi dia tidak mengajarkan ilmu tapi dia berdagang alim tapi bukannya dia itu memberikan contoh tapi justru sebaliknya dia adalah yang paling terdepan di dalam melaksanakan larangan-larangan Allah itu akibatnya seperti itu sehingga lima sunan. Karena barang siapa yang merendahkan, meremehkan dengan sopan santun, maka dia itu akibatnya adalah Allah akan mengharamkannya sunnah. Sopan santun aja dia tidak mau melakukan apa lagi yang sunnah. Sopan santun itu kan di bawah sunnah. Sunnah itu adalah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ataupun yang diakuinya atau yang diperintahkan oleh Nabi itu sunnah. Tapi kalau sopan satu itu di bawahnya lagi. Yang terkandung daripada ucapan Nabi, walaupun tidak dilakukan oleh Nabi, itu namanya adab. Sopan santun. Dan sopan santun itu berkaitan dengan harga diri seseorang. Kalau seumpama seseorang itu tidak melaksanakan harga diri, tidak melaksanakan sopan santun, maka harga dirinya akan ter tercoreng. Itu maksudnya. jadi masing-masing tempat berbeda sopan santun di Indonesia berbeda dengan sopan santun di Yaman. Misalnya kalau kita di sini sebagai seorang guru, seorang ustadz, dia keluar kota dengan menggunakan celana tanpa peci misalnya. Nah, itu biasa saja. Tapi kalau di Yaman atau di Saudi itu aib gitu. Sebagaimana pernah dijelaskan di dalam sejarahnya Imam Bukhari, Imam Bukhari pernah tidak mengambil hadis dari seseorang yang pernah kelihatan keluar dari rumah tanpa memakai songkok. Nah, kenapa? Karena guru-guru dan orang alim pada waktu itu dan di tempat itu itu mengharuskan seperti itu nggak boleh keluar dengan tanpa songkok karena itu termasuk sopan santun nah itu tapi kalau di sini rata-rata guru keluar pakai celananya biasa aja nah berarti sopan santun itu antara satu negara dengan negara yang lainnya itu berbeda jadi harus mengikuti yang mana ngikutin di sini jadi sopan santun yang kau diterapkan atau dipelajari di tempat lain jangan diterapkan di sini. Karena apa di sini mungkin bisa jadi itu bukan sopan santun. Ah gitu. Bisa jadi itu mencederai sopan santun sehingga bisa mencederai harga diri kamu. Misalnya apa? Duduk sambil menegakkan kaki kita. Ngerti nggak? Jadi kaki kita yang sebelah kanan itu kita berdirikan, tegakkan sambil duduk ketika makan. Di situ ada orang tua, di situ ada guru. Gimana hukumnya? Nah ini nggak ada sopannya. Kok di Indonesia? Tapi kok di Saudi, di Yaman biasa saja. Walaupun depan orang tua, depan guru begitu biasa. Ah itu. Jadi sopan santun semacam itu hendaknya diterapkan sesuai dengan negaranya masing-masing. Begitu pula kalau seumpama kita di Yaman sana, orang itu banyak yang memegang kepalanya seorang alim dipegang lalu dicium dahinya. Kalau di sini jangan coba-coba gitu. Eh, ah, megang kepala itu aib di sini. Sebaliknya, kalau kita jalan kadang-kadang kita memegang pinggang daripada orang yang kita berjalan dengannya. Di Indonesia biasa tapi kalau di Saudi atau di Yaman itu aib, aib besar itu. Nah, jadi seperti itu. Di sini dimasukkan yang penting adalah semua sopan santun itu jangan diremehkan. Karena kalau meremehkan sopan santun akibatnya, nah, ini akibat. Jazaa'us sayyi'ah sayyi'atun ba'daha ah, itu artinya. Kalau kita melakukan suatu dosa, maka kita akan berakibat melakukan dosa yang lainnya. Jazaul hasanah hasanatun ba'daha. Ah, sebaliknya, kalau kita melakukan suatu kebaikan, maka kita akan diganjar oleh Allah Ta'ala dengan melakukan kebaikan yang lainnya. Nah, di dalam hadis sebutkan manfataha babal hasanati baban niyata babil hasanah fatahullah alaihi sab'ina baban Abu bitaufiq barang siapa yang membuka satu niatan perbuatan kebaikan maka Allah akan membukakan untuknya sebanyak 70 pintu taufik. Nah, sebagai akibatnya, sebagai ganjarannya. Nah, begitu pula. Kalau orang nggak sopan santun, dipastikan orang itu tidak akan memperhatikan sunnah-sunnah. Kalau orang sudah tidak memperhatikan sunnah-sunnah, dipastikan dia itu tidak akan melaksanakan sesuatu yang wajib. Kalau orang sudah tidak biasa melakukan sesuatu yang wajib, takutnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nah itu dikatakan oleh Sayyidina Iz bin Abdus Salam atau Ibn Abdus Salam. Nah, dia mengatakan demikian. Bahkan di sini disebutkan bahwasanya obatum gola haza hadisan anin an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mengatakan ini bukan merupakan perkataan asar daripada para tabi'in atau sahabat, tapi justru ada yang mengatakan ini adalah hadis Nabi. Nah, jadi dari semenjak atau dari mulai sopan santun itu kita harus jaga. Sampai sunnah-sunnah Nabi kita jangan remehkan. Walaupun itu cuma sopan santun, tetap kita laksanakan. Misalnya apa? Dalam cara berpakaian, sopan santun dalam berpakaian. Nah, itu kan tidak ada yang lebih luas atau mendetail di dalam sunnah-sunnahnya Nabi atau sirahnya Nabi tidak ada tapi yang merupakan sebuah sopan santun saja gitu. Jadi kalau pakai pakaian jangan dilipat. Kalau dilipat itu nggak sopan. Seseorang itu hendaknya nggak boleh berdiri di depan pintu. Seorang wanita berdiri di depan pintu itu nggak sopan, nggak pantas. Katanya nanti bakal jauh dari jodohnya. Nah, itu. Itu sopan santun, bukan sunnah itu. Kalau biasa meninggalkan semacam itu, maka nanti akan diganjar oleh Allah Ta'ala, dia akan terbiasa meninggalkan perbuatan sunnah. Misalnya gimana? Gebliya, bakdia, gebliya, subuh sebelum salat subuh. Ah, itu kan sunnah. Ah, diremehkan jadinya. Kalau sudah biasa dia itu meremehkan pekerjaan sunnah, ayo salat gebliya dulu sebelum salat wajibnya kalau enggak ah malas ah, misalnya ah, dia meremehkan nanti suatu waktu dia akan meremehkan pekerjaan fardu sudah masuk waktu sholat fardu tapi dia belum melaksanakan dia katakan ayo cepat sholat fardu ya nanti kan masih lama waktunya ah, meremehkan dia kalau sudah meremehkan seperti itu takutnya orang yang semacam ini meninggalnya karena suruh khatimah. nah jadi segala sesuatu itu ada sistematinya jadi secara sistematik itu akan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak berdiri di dalam jalan sopan santun, ah berarti biasanya dia tidak akan melaksanakan sunnah. Barang siapa yang meninggalkan sunnah, biasanya dia akan meremehkan pekerjaan fardu. Kalau sudah biasa dia meremehkan pekerjaan fardu, biasanya meninggalnya suruh khatimah. Gitu. Naudzubillah Alhamdulillah. Nah, jadi mulai sopan santun cara berpakaian, sopan santun masuk kamar mandi, sopan santun ketika dia itu keluar dari kamar mandi, sopan santun ketika masuk musola, sopan santun dengan yang lebih tua, sopan santun dengan yang lebih muda, sopan santun dengan yang sejawat atau seumur dengannya. Nah, itu semuanya itu harus diterapkan. Jangan diremehkan meremehkan itu kalau katakan kenapa kamu nggak melakukan ini ah ini kan cuma nggak sunnah gitu ini kan cuma sopan santun ini kan cuma adab gitu makanya kan Allah itu mengatakan man lahul agal faalehi bil ilm wa man la agla lahu faalehi bil adab wa man la wa man la agla lahu faalehi bil mihrab wa man la mihrab lahu falaifudhul adab Nah itu. Jadi barang siapa yang mempunyai akal yang cerdas seperti kalian semuanya ini, hendaknya kalian belajar. Karena apa? Ilmu yang kalian pelajari itu akan menjadikan kamu mulia dan mulianya itu nggak bisa digapai oleh siapapun juga. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali Karamullah, wal ilmu yasmu fil hayati wa fil hashri Fil ilmi tasmu, fil hayati wa fil asri. Dengan ilmu itu kamu itu akan mulia dan tinggi kedudukanmu itu setinggi-tingginya. Baik di dalam kehidupan dunia ini maupun di dalam kehidupan mahsyar nanti. Itu. Kalau kamu punya kecerdasan, belajar ilmu. Itu adalah jalan yang paling cepat untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Itu maksudnya. Kalau kamu nggak punya nggak punya akal, nggak punya kecerdasan, maka jangan sampai kamu itu tidak menerapkan ibadah. Jalan yang tercepat kedua setelah ilmu, ya udah beribadahlah yang banyak sehingga kamu menjadi orang yang so, soleh. Orang alim sama orang soleh itu tinggian mana? Orang alim. Gak bisa jadi orang alim, ya udah jadi orang soleh. Nah, makanya kalau Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak kalau kamu ingin menjadi hidup ini kan sebuah pilihan pilihan mana yang terbaik buat kita memilih jadilah kamu orang alim kata Nabi Muhammad itu pilihan yang terbaik nggak bisa kamu jadi orang alim masih kamu belajar ya udah jadilah seorang santri yang masih belajar dan terus belajar. Kalau nggak bisa jadi santri juga, ah, paling nggak kenapa nggak bisa jadi santri? Ah, karena dia sudah tua, dia sudah berkeluarga, dia nggak punya biaya. Nah, karena biaya itu termasuk salah satu salah satu jalan untuk menuju kepada derajatnya orang alim. Nah, jadi orang alim itu harus membutuhkan kepada dana juga, modal juga gitu. Nah, kemudian yang ketiga, nggak bisa. Maka hendaknya jadilah seorang yang mendengar. Hadir pengajian di mana? Hadir. Ada majelis taklim, hadir. Nggak bisa juga. Karena dia sudah tua. Kun muhibban lahum. Kak, jadilah kamu itu termasuk yang cinta kepada orang alim, cinta kepada santri, cinta kepada orang yang hadir majelis tak taklim. Jangan sampai jadi orang kelima, sudah nggak jadi orang alim, nggak jadi santri, nggak jadi yang suka hadir pengajian, nggak jadi orang cinta kepada mereka, malah memusuhi mereka. Nah, itu. Fa'in fatahlah kamu pasti binasa. Ini sebuah sistem. Nah, gitu loh. Kamu pasti binasa. Hmm. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang lainnya, An-nasu kulluhum halka illal alimun. Jadi semua manusia itu binasa dan akan binasa. Binasa pada waktu itu atau suatu waktu akan binasa. Itu maksudnya. Kecuali orang alim. Orang alim dia akan binasa. Karena dia tahu jalan kebinasaan itu mana. Jalan kehidupan dan keberkahan itu mana. Dia paham. Kalau kita mau bahagia, kalian sudah tahu. Beda sama orang di luar sana. Makanya kan Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, La yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina beda antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Artinya apa? Di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat tidak sama. Bagaimanapun antara santri dengan yang bukan santri beda. Antara santri dengan orang alim beda. Nah, jadi tergantung kepada apa perbedaannya tergantung pada ilmu. Orang alim sudah mempunyai ilmu, santri masih belajar ilmu. Beda antara orang yang masih belajar ilmu sama orang nggak belajar sama sekali beda gitu. Itu artinya. hmm. an ah, halka illal alimun. Jadi semua orang itu binasa. Kenapa binasa? Suatu waktu itu dia itu akan terjerumus ke dalam dosa. Kalau dia terjerumus dalam dosa, dosa itu adalah pangkal atau sumber sebab utama orang itu sengsara. Nanti nggak? Jadi inti misalnya pacaran. Begitu pacaran, akhirnya ruwet, banyak masalah. Masalah dengan orang tua, masalah dengan keluarga, masalah dengan fisiknya, masalahnya masalah dengan penyakit dan sebagainya. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kamu. Kamu yang mulai. masalah min musibatin fabima kasabat idikum. Apa yang terjadi pada kamu itu itu akibat daripada ulah kamu sendiri. Nah itu loh. Orang alim dia nggak mau. Santri ada yang pacaran santri? Nggak ada. Kalaupun ada itu oknum. Jadi oknum itu kan maksudnya dari sekian tuh ada yang ahli neraka kan harus ada gitu loh. Itu loh maksudnya. Ya semoga di sini nggak ada yang ahli neraka sama sekali. Ya. Karena Allah Taala sudah janji neraka sudah diciptakan. Ya harus ada dong yang huni neraka masa semuanya masuk surga. Nah itu oknum itu namanya. Ada yang mau jadi oknum? Kalau kita beli rambutan itu kan pasti ada satu dua itu yang busuk. Enggak mungkin semuanya baik karena itu kan satu satu apa satu ikat daripada rambutan itu kan bukan dari satu ikat dari satu pohon. Nanti enggak? Satu pohon itu tangkainya itu yang ada rambutan paling ada cuma tujuh 11 gitu loh. Yang satu tangkai. Dari itu satu diikat-ikat-ikat itu jadi kayak banyak, satu ikat banyak. Dari ikatan-ikatan itu kan pasti ada satu yang nggak baik, dua, tiga yang nggak baik. Tapi kan kebanyakan semuanya baik, nah, gitu. Itu namanya oknum. Jadi kalau ada orang alim tapi tidak seperti layaknya orang alim, ah itu oknum namanya. Kalau ada santri tapi tidak seperti layaknya para santri, namanya ok, oknum. Ada polisi nggak seperti polisi pada umumnya, oknum itu namanya. Jadi jangan salahkan keseluruhan atau umumnya dengan oknum ini. Gitu. Kan jadi rata-rata habaib itu baik. Karena dia mereka itu adalah cucu Nabi. Kalau ada yang sebagian yang minta-minta, yang berbohong, yang minum-minum, yang berkata yang tidak-tidak, pinjam sana pinjam sini nggak dibayar, minta sana minta sini atau dan sebagainya. Itu oknum namanya, jangan disamakan dengan yang lainnya. Sehingga yang lainnya itu dihukumi seperti itu juga. Salah itu. Nah, karena pada kehidupan itu pasti ada yang diberhasilkan oleh setan itu ada. Kalau enggak enggak merupakan cobaan dong dunia ini gitu. Jadi harus ada emang gitu loh. Emang ciptanya Allah seperti itu gitu loh. Makanya kan kalau ada orang yang berdosa, setannya itu langsung berteriak seperti di ceritanya Nabi Nuh itu. Yang kartun itu. Memang jadi mereka itu kan pertama kali dicoba oleh setan itu dengan cara mereka itu di didekatkan dengan orang tua mereka yang sudah meninggal. Caranya gimana? Dibuat gambar, dibuat patung. Ah, ketika mau mereka buat gambar, buat patung akhirnya disembah. Ah, iblisnya berteriak, "Berhasil, berhasil." Ah itu. Jadi setiap kamu itu berdosa, setannya bertepuk tangan, "Berhasil, berhasil." Nah gitu. Jadi kalau dia ber, berbuat dosa, akhirnya apes hidupnya. Apesnya sebesar apa? Sebesar dosa kamu. Apesar apesnya dosanya itu misalnya 10%, ya apesnya 10%. Dosa kamu banyak 50%, ya 50%. Nah, gitu. dia tergantung. Artinya apa? Orang alim itu atau orang santri itu dia tahu jalan kebahagiaan tahu. Jalan kesengsaraan dia juga tahu. Tinggal mau cari yang mana, mau menempuh yang mana. Kalau kita mau menempuh, mau cari kebahagiaan bisa nggak? Bisa, cuma yang namanya kebahagiaan itu kan ada harganya. Sama seperti kalau kita mau tinggal di hotel Dalua sama hotel yang di sebelah-sebelah sini. Bukan hotel itu namanya. Kan, motel pun juga tidak. Gitu. Hmm, jadi hotel itu adalah langsung ada kamarnya, ada kamar mandinya, semuanya ada. Itu hotel. Dan hotel itu bertingkat-tingkat, ada tingkat yang bintang 1, bintang 2, bintang 4 dan sampai bintang 7 gitu loh. Ngerti enggak kalau bintang 9 tuh NU gitu. Kan? Kalau hotel tuh sampai bintang 7 aja. Nah, ngerti enggak? Nah, jadi kalian mau masuk ke Dalwa. Dalwa yang mana? Standar. Deluxe atau yang superior atau yang dalwa suite. Nah, dalwa suite paling mahal. Satu malamnya 2 juta. Hmm. Tapi bagus, view-nya bagus, panjangnya bagus. situ habaib-habaib besar masuk ke sana. Ah, tuh. Kalau mau cari dapat lebih bahagia mana orang yang tinggal di hotel itu? Yang tinggal di hotel yang paling bahagia adalah yang paling enak fasilitasnya. Ya kan? Karena paling enak semuanya, jadi ranjangnya ada dua. Nah, kemudian serba ada betapnya itu ada ada eh, apa? Ada air yang mijet tubuh kita betapnya. Beda sama yang standar-standar nggak ada betapnya, pancoran. Nah, itu loh. Nanti nggak ya tergantung seberapa banyak, seberapa berani kita itu mau mau apa? mau berkorban. Time jalannya sudah jelas. Kamu pengen bahagia, ya udah ikuti Nabi Muhammad, pasti bahagia. Itu artinya laisawil ladzina ya'lamun ladzina Itu maksudnya Nabi Rasul bersabda, "An-nasu halka illal alimun." Orang alim pun juga akan binasa. Illal amilun, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Ah, cuma alim saja tapi tidak mengamalkan, percuma. Jadi harus dia itu mengamalkan dengan ilmunya gitu Terus dia alim tapi dia sudah mengamalkan tapi tidak ikhlas, ya percuma. Enggak ada faedahnya. Faham? Wal amiluna kulluhum halka illal muhlisuna. Kecuali yang ikhlas. Kemudian yang ikhlas pun juga dalam keadaan binasa. Kenapa? Kalau mereka tidak benar-benar tanggap, kalau mereka tidak benar-benar menjaga diri. Sehingga Nabi Rasulullah bersabda, "Wallah mukhlisuna kullum halka wal mukhlisuna ala khatarin azim. Jadi orang yang ikhlas itu berada di dalam bahaya yang sangat agung, sangat besar. Gitu. Artinya kalau kita nggak jaga diri, ah kita bisa terjerumus juga. Nah itulah kehidupan. Selalu dalam kekhawatiran. Kalau kita tidak pintar-pintar menjaga, tidak pintar-pintar memilih, tidak pintar-pintar menempuh, maka kita akan terjerumus ke dalam dosa. Yang berarti kita terjerumus ke dalam sengsaraan yang berarti ketidakenakan, ketidakamanan, ketidaksejahteraan dan sebagainya. Nah, jadi akhirnya kita minta kepada Allah taala semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang dipilihnya untuk menjadi ahlu taufik, ahli riayah, ahli inayah dan semoga kita semuanya termasuk yang menjadi orang alim, yang amil, yang mukhlis, yang berguna bagi masyarakat muslim dan semoga kita semua termasuk yang benar-benar dapat melaksanakan isi daripada keilmuan kita sehingga kita termasuk yang disebutkan dengan agung di atas langit sana dan semoga kita semua termasuk yang menjadi penerang pelita bagi diri kita dulu baru kemudian bagi keluarga dan semua kaum muslimin ala hadini yakuniyatun salihah wa ala mana al-fatihah Yeah.